Sifat yang ketiga adalah sifat lin. Apa yang dimaksud dengan sifat lin? Sifat lin yaitu keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah. Sifat ini ada dua huruf. Yang pertama huruf ya yang sukun dan huruf yang kedua adalah waw yang sukun dengan disyaratkan sebelum dua huruf ini berharokat fathah. Contoh khawf, hait bait ya ini adalah lin. Kemudian sifat yang keempat sifat inhiraf. Apa yang dimaksud dengan inhiraf? Inhiraf adalah menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalangnya oleh lisan. Dan inhiraf ini memiliki atau ada dua huruf yang memiliki sifat inhiraf ada dua huruf yakni huruf lam dan huruf roh huruf lam dan huruf ra sebagaimana digambar di halaman 27 adapun inhirafnya huruf lam mengarah ke samping ya karena dia tertutup ya suara tertutup oleh lidah di bagian depan itu adapun huruf ra inhirofnya mengarah ke tengah. Ya, inhirof ro mengarah ke tengah. Berikutnya yang kelima adalah sifat takrir. Sifat takrir ini artinya bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan huruf dengan getaran yang halus disebabkan sempitnya makhraj Sifat ini terdapat pada huruf ro. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa hendaknya seorang kori tidak berlebihan dalam takrir sehingga menyebabkan terucapnya huruf ro lebih dari sekali. Ya, ini yang ke lima. Jadi takrir hanya ada pada huruf ro. Berikutnya tafashi. Yang keenam tafashi. Apa yang dimaksud dengan tafashi? Yang dimaksud dengan tafashi yaitu tersebarnya udara pada seluruh mulut ketika mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Sifat ini ada pada huruf shin. Ada pada huruf shin. Ash ya. Sha, shi, shu, ash. Nah, itu ya. Jadi memiliki sifat yang namanya tafashi tafashi shin ya ini barangkali yang bisa kami bahas mudah-mudahan manfaat وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم